Wala numari fi dinillah. Dan kita tidak boleh untuk mendebat atau berdebat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-56 beliau mengatakan wala nujadilu fil Quran. Kita tidak boleh untuk berdebat di dalam masalah Al-Qur'an. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Dan kita bersaksi bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Rabbil Alamin. Nazala bihi ar-Ruhul Amin malaikat Jibril yang digelari dengan Ar-Ruhul Amin, beliau turun dengan membawa Al-Qur'an. Fa'allamahu Sayyidal Mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an tersebut kepada tuannya para ar-rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa kalamullah taala dan Al-Qur'an adalah kalamullah la yusawi syai'un min kalamil makhlukin yang tidak serupa dengan sesuatu apapun dari kalam ucapan para makhluk. Wala naqulu bi khalqihi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wala nukhalifu jama'atan muslimin dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Ini ucapan Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Sekarang kita lihat sarahnya. Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Mukhamayyiz berkata, "La naqudu fi dzatillahi ta'ala wa sya'nihi." Maksud ucapan Al-Imam Tahawi di atas yaitu tidak boleh kita mendalam-dalami tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah gaib. Rasul SAW juga bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun jangan kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena akal manusia tidak sampai kepadanya. Ini masalah gaib. Maka cukup baik kita hanya mendalami apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun bagaimana zat Allah, tidak boleh kita untuk membagaimanakannya karena akal kita tidak sampai kepadanya tafakkaru fi khalqillah pikirkanlah yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang inna fi ikhtilafil laili wan nahar kemudian juga uh, inna fi khalqis samawati wal ard sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan bagi ada bagi Allah bagi orang-orang yang mau berpikir ini yang boleh oleh Islam untuk kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah adapun tentang zatnya Allah maka tidak diperbolehkan dengan sabda Rasul tadi wala tafakkaru fi zatillah jangan kalian memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala Fahada syai'un ghaibiyun la yudrikuhu makhlukun. Masalah zat Allah ini sesuatu yang gaib. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa mengetahui tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita sampaikan di sini, seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu, bisa membayangkan sesuatu itu kalau dia mendapatkan salah satu dari tiga hal. Yang pertama dari melihat yang serupa dengannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala laisa kami syai'un wa lam yakul Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, maka tidak mungkin kita bisa membagaimanakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita belum pernah melihat yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia betul-betul melihat sesuatu tersebut. Ya. Baru dia apa? Bisa membagaimanakan. Yang ketiga, dia bisa membayangkan sesuatu kalau mendapatkan kabar berita yang benar tentang sesuatu tersebut. Sedangkan hal itu tidak ada tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zatnya Allah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin seorang manusia bisa membagaimanakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh para ulama tentang sifat Allah. Al-kaifu majhul. Bagaimana sifat Allah itu majhul? Karena apa? Pembicaraan masalah zat sebagaimana pembicaraan masalah sifat Allah. Karena dua-duanya masalah gaib tidak bisa dibagaimanakan. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam atau Hawi pada awal-awal pembahasan yang sudah kita lewati, beliau mengatakan la tudrikuhul afham wala tablughu al-awham. Allah itu tidak bisa untuk dibayangkan dengan prasangka atau dengan khayalan kita. Karena masalah gaib. Balum siku anil kalami fi Yang wajib bagi kita untuk tidak berbicara tentang masalah zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana yang zat Allah tersebut. Wa innama faqat naktafi bi an nusammi Allah bima sama bihi nafsahu. Namun yang wajib bagi kita cukup untuk menamakan Allah dengan apa yang Allah berikan nama dirinya dengannya. Nah, yaitu kita wajibnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tentang nama-nama dan juga tentang sifatnya. Wa nasifu bima wasafa bi nafsahu. Dan kita mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Ini yang wajib yang kita lakukan yang diwajibkan bagi kita untuk kita meyakininya, untuk kita melaksanakannya. Cukup bagi kita menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran atau hadis yang as-sahih. Wala nata'adda hudud al wala nata'adda hudud al-akhbar sahihati fi fidali Tidak boleh bagi kita untuk melampaui nas-nas yang sahih tentang hal ini. Sudah sempat dan sering kita sampaikan definisi tauhid asma wa sifat adalah kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'an, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan dan tanpa mentakwil serta tidak tidak boleh kita menafikannya. Ini adalah akidah al-sunnah dalam tauhid asma wa sifat. Maka tidak boleh kita apa? Seperti tadi memikirkan tentang zat Allah. Cukup menetapkan apa adanya tanpa membayangkannya, tanpa menyerupakan tanpa mentakwil takwilkannya. Tidak boleh kita melampaui batasan nas-nas yang sahih tentang hal ini. Kama annana luna la numarid wa nujadil fi dinillahi ta'ala. Tadi kita dilarang untuk mendalam-dalami tentang bagaimana yang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini berkaitan dengan larangan untuk kita berdebat dalam urusan agama. Yaitu yang dimaksud di sini adalah debat kusir. Ya, debat para ulama ada dua macam. Debat yang terpuji dan debat yang yang tercela. Debat yang terpuji itu kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, niat dalam berdebat itu adalah ikhlas mencari kebenaran. Bukan untuk apa? Menang-menangan. Eh, bukan apa? Adu urat leher, ya, ngotot-ngototan bukan. Namun apa? Berdebat tujuannya mencari al-haq. Niatnya ikhlas mencari kebenaran. Karena memang kata pak ulama, ad-dinu laisa liman Agama itu bukan untuk orang yang menang dalam berdebat. Agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini yang pertama, syarat dikatakan debat itu terpuji kalau niatnya ikhlas mencari kebenaran. Yang kedua, kalau debat tersebut didasari oleh ilmu. Ya. Dua belah pihak termasuk orang yang berilmu. Bukan apa? Orang yang jahil. Atau salah satunya orang jahil. Kalau orang jahil cukup diajarkan, disampaikan. Diterima atau tidak, jangan terlalu apa? Didebat. debat. Ya. Karena orang jahil apa apa ini mau didebat, didebat dia tidak punya ini, Maka yang berdebat itu yang punya ini. Yang ketiga, debat itu terpuji kalau kemaslahatannya lebih banyak daripada kemadaratannya. Makanya kalau orang mau berdebat, lihat apakah ada maslahatnya atau tidak. Khususnya untuk dirinya sendiri. Kalau dia berdebat, mungkin dia tambah kena subahat, maka lebih baik apa? ditinggalkan debat tersebut. Atau kalau mungkin ya ketika berdebat disaksikan oleh orang banyak, ya, maka bisa jadi dirinya tidak ter, ternodai dengan subhat, ya, karena dia punya latar belakang yang kuat tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, tentang manhaj. Cuma mungkin kemadrotannya itu mengenai orang yang mendengarkan debat tersebut. Bisa jadi apa? Orang yang mendengar lebih banyak mendapatkan syubhat daripada apa? kebenarannya atau lebih tertarik dengan syubhat daripada apa? tertarik dengan kebenaran. Maka perlu dipikirkan dengan matang tentang debat tersebut. Oleh karena itulah dalam akidah alusunah wal jamaah banyak sekali seperti yang dicantumkan dalam kitab ini Imam Tahawi melarang wala numari fi dinillah tidak boleh kita berdebat tentang agama Allah. Meskipun ini bukan salah mutlak diharamkan. Karena apa? Karena Allah telah mengatakan wajah billati hiya dan debatlah mereka dengan cara yang yang baik. Artinya apa? Debat itu dibolehkan. Namun apa dengan perinciannya tadi? Kalau niatnya ikhlas karena kebenaran untuk mencari kebenaran yang berdebat itu berilmu dan yang ketiga lebih banyak kemaslahatannya dari kemadaratannya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi buku-buku akidah al-sunnah wal jamaah banyak melarang orang berdebat. Nah, dalam kitab usul sunnah Imam Ahmad dan lain eh, sebagainya banyak disebutkan larangan untuk kita berdebat. Namun yang dimaksud di sini adalah debat kusir, debat yang untuk menang-menangan atau debat yang tidak didasari oleh ilmu atau debat yang lebih banyak mudaratnya daripada kemaslahatannya. Di sisi lain, para ulama juga apa? Mereka mempraktekkan debat. Ya, Imam Ahmad berdebat dengan al-bid'ah pada zamannya. Ya, dan masih banyak lagi para ulama salaf yang mereka membukukan debat mereka dengan al-bid'ah. Dari sinilah debat itu tidak terlarang secara mutlak dan juga tidak dibolehkan secara atau e, tidak dibolehkan artinya dibolehkan secara mutlak tidak. Namun harus ada perinciannya saja cepat dibolehkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya tadi dan dilarang kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Kata Imam Tahawi tadi, wala numari fi dinillah. Tidak boleh kita berdebat dalam agama Allah. Kata pensarah di sini, kama annana la numari wa nujadil fi dinillah ta'ala wala la nulki syubha ala alil haq. Eh, sebagaimana juga kita dilarang untuk berdebat yaitu debat kusir di dalam agama Allah dan tidak boleh kita untuk melemparkan subhat kepada ahli sunnah para pemegang kebenaran fa inna hadza minat talbis wal isaf karena ini merupakan at-talbis penipuan dan juga pengerusakan kalau kita apa berdebat dan situ ada banyak subah-subahat ini termasuk apa tipu daya asyaiton untuk masuk ke dalam jeratan mereka Apalagi Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Asyubatu khattafa. Eh, subahat itu sangat menarik manusia. <coughs> Sedangkan hati manusia itu dhaifah. Maka terkadang kalau kita sering berdebat, ya, mungkin suatu saat kita apa? merasakan bagaimana hati kita itu dalam keadaan bunda gulana. Karena apa? Terlalu banyak syubhat yang masuk ke dalam hati kita. Apalagi zaman sekarang, ya mungkin tidak langsung ketemu orangnya, namun lewat e chatting atau lewat ya internet dan sebagainya, makanya juga terkadang perlu dipikirkan secara matang-matang. Ya, apakah orang tersebut itu layak untuk kita debat ataukah tidak? Apakah lebih banyak masalahnya ataukah tidak? Eh tidak begitu saja. Kita meladeni apa? perdebatan, apalagi dalam e, dunia maya. Ya. Sempat pernah terjadi di antara salah satu teman kita itu berdebat ya musuhnya ini karena mungkin ada eh, pikiran atau ya bisnis dan sebagainya ya ini dia perdebatannya dibuka dicetak dijual ah, ya. padahal apa di dalam perdebatan tersebut mungkin belum ada persiapan namun begitulah eh mereka apa langsung dicetak dalam sebuah buku perdebatan mereka dalam internet tersebut ini suatu hal yang tidak selayaknya maka saya lagi harus kita berhati-hati dalam masalah debat kusir ini karena memang para ulama salaf sangat melarang debat kusir debat yang tidak ada manfaatnya Rasul SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat apalagi yang apa memadaratkan agamanya kemudian poin yang berikutnya yang ke-56 Kata pensarah di sini, wala nujadilu fil Quran bi araina. Tidak boleh kita berdebat dalam masalah Al-Quran dengan akal pikiran kita. Maksudnya di sini kita saling berdiskusi masalah Al-Quran. Cuma kita hanya mengandalkan pemikiran kita saja. Oh maksudnya demikian, oh pendapat saya demikian. Tidak merujuk kepada tafsir para al-ulama. <coughs> Ini yang baik dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Eh, pernah kita dapati sebagian kelompok pengajian caranya seperti itu. Yaitu apa? Mempertentangkan antara ayat dengan ayat. Eh, padahal mereka adalah orang yang juhala. Artinya apa? Ayat apa itu jadikan permainan begitu saja. <coughs> Ya, yang satu membawakan ayat ini, yang satu membawakan ayat padahal mereka adalah ya, orang lain bukan ahlinya. Maka ini suatu hal yang sangat tercela di dalam dakwah ahli wal jamaah. Kata Imam Tahawi rahimahullah, wala nujadil fil Quran bi ara'ina. Tidak boleh kita berdebat dalam urusan Al-Quran dengan pendapat-pendapat kita atau akal pikiran kita. Selayaknya untuk kita kembali kepada ahli tafsir. Wala nujadil fi sani. Demikian pula tidak boleh kita berdebat dalam dalam masalah Al-Quran khususnya di dalam masalah apakah Al-Quran itu kalam Allah ataukah ataukah bukan ini untuk apa? Mencegah kaum muslimin tidak terkena syubhat alil bid'ah. Meskipun kalau memang seperti yang kita sampaikan tadi, syarat-syaratnya terpenuhi tidak ada masalah kita berdebat dengan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Walau jadil fisani wa bikalami bi kalami al Demikian pula tidak boleh kita mengatakan tentang Al-Quran sebagaimana ucapan orang-orang yang sesat dan yang menyimpang dari agama Allah swt. wa bal nashhadu annahu kalam rabbil alamin. Yang wajib bagi kita adalah menyaksikan atau bersaksi bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam rabbil alamin. Firman Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat Allah. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu al-kalam. Nazala bihi Jibril alaihissalam fa'allamahu fa'allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada mereka Jibril, kemudian mereka Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Rabbil alamin. Allah, Rabb semesta alam. Yang mana kalau namanya turun itu dari atas ke bawah. Ini juga menunjukkan sifat Allah yang lain yaitu sifatul ulu. Sifat Allah itu ada di di atas. Kata para ulama, setiap ayat yang berkaitan dengan Allah menurunkan Al-Quran, itu ada penetapan sifat ulu, ketinggian Allah. Namanya saja apa? Turun dari atas ke ke bawah. Berarti Allah bukan di mana-mana. Nazala bihi ruhul amin. Yang mana Al-Quran itu diturunkan bersama mereka Jibril yang dijuluki dengan atau dinamakan dengan Ar-Ruhul Amin. Dinamakan Ar-Ruh karena beliau membawa wahyu yang mana wahyu itu diibaratkan seperti roh dalam jasad manusia. Tanpa roh manusia mati. Demikian pula tanpa Al-Qur'an, tanpa wahyu e, hati manusia akan mati. Demikian pula di antara gelar Jibril adalah Al-Amin yang amanah karena beliau adalah yang bawa wahyu kepada para alambiya warusul. Ala qalbika litakuna minan mundirin. Malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an ya kepada hati muai Nabi Muhammad agar engkau menjadi atau termasuk orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas. Di dalam ayat ini juga ada penjelasan bahwasanya Al-Qur'an itu jelas sebetulnya. Ya. Maksudnya tidak perlu untuk eh, diragukan tentang maknanya. Tergantung apa kita mau kembali atau tidak kepada penafsiran para al ulama. Ya, Al-Quran semua itu jelas ayat-ayatnya. Wa naqulu bi kalam Allah ta'ala 'alal haqiqah. Kita wajib mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah 'alal haqiqah sesuai dengan hakikatnya, bukan sesuatu yang majas. Karena ini merupakan bantahan kepada kelompok As'aria. As'aria mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ibaratun an kalamillah, seperti yang sudah kita jelaskan pada hari kemarin. Bahwasanya Al-Quran itu kata mereka ibarat hanya sekedar ungkapan ya atau kalau bisa dikatakan apa bukan firmannya Allah namun apa itu ungkapan malaikat Jibril ya. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita katakan Al-Quran adalah kalamullah bukan ibaran kalamillah bukan ungkapan dari firman Allah namun itu adalah firman Allah dengan sebenarnya Eh, Ibn Arya mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara langsung kepada mereka Jibril dengan suaranya namun apa? Jibril sudah memahami apa yang ada dalam jiwanya Allah tentang masalah Al-Quran tersebut. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah telah berfirman, Wa in ahadun minal musyrikin tajaroka fa'ajiru hatta isma kalam Allah. Apabila salah seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepada wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Qur'anul Al-Karim. Allah menyebut Al-Quran sebagai kalamullah, bukan ibarat kalamillah, bukan ya ungkapan daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau istilahnya kalau kita sebutkan kopian daripada kalamillah. Ini adalah ucapannya kelompok Asaria yang menyimpang dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. La yusawihi wa la yushbihuhu wa la yuqaribu syai'un min kalamil makhlukin tidak ada sesuatu apapun dari ucapan makhluk yang serupa atau yang sama atau yang mendekati ya dengan al quran Karim. Nah, sama-sama kalau kita lihat Al-Qur'an berisi tantangan kepada kaum musyrikin jahiliyah dahulu untuk mereka bisa mendatangkan ayat-ayat yang serupa dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin eh, kalau kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW maka hmm. datanglah datangkanlah hmm. eh, ayat yang serupa dengannya jika kalian apa benar-benar orang yang di atas kebenaran namun mereka apa tidak sanggup untuk mendatangkannya karena apa Al-Quran kalam Allah bukan seperti kalam al-bashar dan itu pun apa diakui oleh kaum musyrikin jahiliyah yang merupakan fusahaul Arab orang yang fasih dalam bahasa Arab mereka meyakini ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan apa? Dukun, bukan ucapan tukang sihir, bukan ucapan para penyair. Karena mereka adalah ahli dalam masalah ini. Namun, karena kesombongan mereka, karena mereka tidak ingin untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW mencari alasan-alasan yang yang batil. Wala naqulu biqaulil Jahmiyah Abdullah anal Qur'ana makhlukun kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah yang sesat yang mana mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan sudah sempat kita sampaikan juga bahwa bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat man qala anal Qur'ana makhluk faqad kafara. Bahwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Namun sekali lagi ini kembali kepada hukum secara umum. Adapun individu-individu tertentu maka butuh perincian lebih lanjut. Seperti yang telah dipraktikkan sendiri oleh Imam Ahmad bin Hambar rahimahullah taala. Ketika beliau menghadapi penguasa pada waktu itu yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, yaitu Al-Khalifatul Ma'mun. Namun beliau tidak mengkafirkannya. Kenapa? Beliau mengetahui Al-Khalifah tersebut itu mendapatkan syubhat dari dai-dai penyesat umat pada waktu itu maka beliau pun tidak mengkafirkan. Meskipun beliau Imam Ahmad sendiri mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun ucapan beliau ini secara umum. Kalau ada individu-individu tertentu yang mengatakan seperti itu, ini tidak langsung apa dihukumi kafir. Ada perincian sekali lagi yang perlu untuk dipahami. Eh, Bal naqulu huwa kalamullah taala wa la nujawizu Yang wajib kita katakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, tidak boleh melebihi dari hal ini. Cukup kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa nu'minu bima amanat bihi jama'atul muslimina minas sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man fa huwa fi dhalalil mubin. Dan juga wajib bagi kita beriman sebagaimana yang diimani oleh jamaah al-muslimin. Yang dimaksud jamaah muslimin adalah minas sahabat dari kalangan sahabat wa tabiin para tabiin dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini yang merupakan kedua kita. Ini yang merupakan apa itu adalah kita para sahabat, para salafus saleh. Tidak boleh kita menyelisihi mereka khususnya dalam masalah Al-Qur'an Karim yang merupakan kalamullah taala. Dan barang siapa menyelisihi mereka, maka dia dalam kesesatan yang yang nyata. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiq ar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan baginya neraka jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Sekali lagi, Suri yang kita adalah para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik khususnya dalam masalah akidah dan barang siapa menyelisih mereka maka dia dalam kesesatan yang nyata. Al-Khulathah, kesimpulan dari pembahasan kita tadi la yajuzul khawdu fi wa dini. Tidak boleh kita mendalam-dalami masalah zat Allah dan juga berdebat dalam agama Allah Subhanahu wa taala wala yajuzul jidalu fil Quran. Demikian pula tidak boleh kita berdebat di dalam masalah Al-Quran karena semua sudah jelas. Wa huwa kalamullah taala ghairu makhluk. Dan Al-Quran merupakan kalam Allah bukan makhluk. Wala tajuzu mukhalafatul jama'atil muslimin. Dan tidak boleh bagi kita menyelisihi jamaah kaum muslimin. Yang dimaksud adalah jamaahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Rasul SAW dahulu pernah mengatakan tatafariku hadil umma ala salatin wa sabina firqa kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa satu itu ya Rasulullah, Rasul menjawab dalam sebuah riwayat al-jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain, ma'ana ali washabi. Yang dimaksud dengan jamaah itu adalah aku dan para sahabatku. Itu yang disebut dengan jamaatu al muslimin yang wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Ya, sebelum kita pindah kepada poin yang berikutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. poin yang ke-57. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wala nukaffiru ahadan min ahli al kiblati bi dzambin ma lam yastahillahu." Tidak boleh bagi kita mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin hanya disebabkan dosa yang tidak dia halalkan atau selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Saya ulangi lagi, wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Tidak boleh bagi kita mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat, dari kaum muslimin. Hanya karena dosa malam yastahilau selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut selama dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian poin yang ke-58 wala naqulu la yadurru mal imani dzambun liman amilahu. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan atau kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahwasannya dosa itu tidak memadratkan iman bagi yang melaksanakannya. Ini bukan ucapan kita. Yang ke-59 narju lil muhsinina minal mu'minina an yakuwa anhu. Kita mengharapkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dari orang-orang beriman untuk Allah mengampuni mereka. Wa yudkhilahumul jannata birahmatihi. Dan kita mohon kepada Allah untuk memasukkan mereka ke dalam surganya dengan rahmatnya. Wala na'manu alaihim. Namun kita tidak merasa aman terhadap mereka wala nashhadu lahum bil jannah kita tidak menfonis mereka masuk surga wa nastaghfiru limusiihim dan kita mohonkan ampun bagi kaum muslimin yang berbuat kejelekan wa nakhafu alaihim kita pun memiliki kekhawatiran atas mereka wala nuqannituhum namun kita apa tidak menfonis mereka masuk ke dalam api neraka atau tidak putus asa dari rahmat Allah untuk mereka. Kita lihat sarahnya kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Kumayyid rahimahullah taala wa ahlu sunnati wal jamaah la yukafiruna al-muslima bi dzambin amilahu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang dia lakukan. Saghiran kana am kabiran yang kecil ataupun yang besar. Tentunya apa? Selain syirik, selain kekufuran yang besar. Ya. Ini tidak dikafirkan oleh al-sunnah. Selama itu tidak merupakan pembatal keislaman. Hanya sekedar maksiat. Entah dosa besar atau dosa kecil selama bukan kekufuran yang besar, kesyirikan yang besar, maka tidak dikafirkan illa idza tahallahu istihlalan qalbiyan kecuali kalau orang tersebut menghalalkannya secara keyakinannya dia melakukan perbuatan yang haram dan hatinya meyakini bahwa itu adalah halal tentunya kalau sudah ditegakkan hujah kepadanya kalau dia meyakini misalnya zina ataupun minum khamar ataupun berjudi itu halal padahal sudah sampai kepadanya hujah maka orang itu bisa keluar dari Islam bisa kafir atau kufur besar eh kufur besar hanya sekedar maksiat tidak mengeluarkan dari al-Islam tidak menjadikan orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kufur yang besar namun dia kufur kecil bi an tidak anna sabi haram orang itu bisa dikafirkan kalau orang itu mengharam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini perbuatan dosa tersebut tidak haram. Fahinaidin yakfur listihlalihi ma Allah walaysal istihlal al-amali. Maka pada saat itulah orang itu bisa kufur karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua istilah. Para ulama mengatakan al-istihlal menghalalkan itu ada dua menghalalkan secara anggota badan dengan dia berbuat maksiat tersebut, ini apa? Tidak mengkafirkannya, tidak mengeluarkannya dari Islam. Ada pula yang disebut dengan al-istihlalul qalbi, menghalalkan secara hatinya. Maksudnya apa? Meyakini sesuatu yang haram tersebut itu sebagai sesuatu yang yang halal. Maka ini apa? Keluar dari al-Islam. Adapun al-istihlalul amali, dia menghalalkan namun dalam segi apa? perbuatannya maka ini tidak kufur. Sebagaimana pelaku maksiat, eh, pelaku maksiat itu sebetulnya dikatakan dia menghalalkan secara apa? amal perbuatannya. Karena dia dia melakukannya, maka berarti dia apa? menghalalkan namun secara apa? anggota badannya. Namun kalau dia mengatakan ini halal dengan lisannya dan itu juga diyakini oleh hatinya, maka ini adalah kufur besar mengeluarkan dari al Islam. Makanya tadi Al-Imam atau Hayy mengatakan kita tidak mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin karena dosa yang dia lakukan kecuali ya selama dia tidak menghalalkannya yaitu menghalalkannya dalam hatinya Wadhalika bi khilafi qaulil khawarij alladziina kaffaru muslima bil ma'siyati ya'maluha wa akhrajuhum min minal millati bidzalik. Al Imam Tahawi rahimahullah menyampaikan ucapan ini dalam kitab ini tujuannya untuk membantah kelompok Al-Khawarij yaitu mereka-mereka yang meyakini bahwasanya pelaku dosa khususnya dosa besar itu keluar dari Islam murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah ucapan yang batil wa dzalika bi khilafi kal khawarij alladziina kafar muslim bil ma'siyah ya'maluha wa akhrajuhu minal millati bidalik. Nah, ini merupakan salah satu akar daripada terorisme yang ada yang dilakukan oleh mereka yang pertama kali adalah mengkafirkan dahulu kaum muslimin. Maka dari sini pula apa? Mereka akan menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau sudah demikian, mereka akan sampai kepada apa? tingkatan merencanakan bagaimana membunuh kaum kaum muslim entah dengan perjakan atau dengan penculikan atau yang lainnya. Ya, akar segala-galanya itu masalah ini. Masalah apa? Kafir mengkafirkan yang tidak didasari oleh oleh ini. Ketika mereka sudah menfonis kaum muslimin kafir, murtad dari agama Allah, maka mereka pun apa merencanakan eh, terorisme tersebut. Maka yang harus diberantas itu pemikiran mereka dalam masalah seperti ini. Makanya para ulama pun sangat gencar dalam kitab-kitab akidah membahas masalah ini. Kami merupakan sebetulnya lagu lama, masalah yang sudah klasik pada zaman para salafus saleh dahulu. Mengapa Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam? Karena Abdurrahman bin Muljam meyakini Ali bin Abi Thalib kafir murtad dari al-Islam. Seandainya pemikiran itu tidak ada, maka tidak mungkin mereka mau membunuh Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantunya Rasul Sallam, merupakan ahlu baitnya Rasul Sallam, merupakan khulafaur rasyidin yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Namun itulah akar terorisme sejak dahulu kala. Masalah apa? Kafir mengkafirkan tanpa tanpa ilmu. Makanya sering kita sampai ke hal ini karena ini masalah yang sangat besar ya, bukan masalah yang bisa disepelekan. Sampai-sampai negara saja kewalahan menghadapi pemikiran seperti ini. Di penjara diberikan eh, sanksi yang berat tidak menter. Artinya sangat menter, artinya eh kebal, eh tidak takut dengan apa sanksi yang tersebut. Karena pemikirannya sudah merasuk ke dalam hati mereka masalah kafir mengkafirkan. Tempat kita juga bertemu dengan eh, para pejabat ya di penjara ya, artinya kepala rutan ya, kepala rutan pernah kita duduk bersama mereka di yang membicarakan masalah terorisme, ini yang paling sulit ditangani dalam penjara itu para teroris. Ya. Karena apa? Ya, seperti itu. Mereka tidak menganggap yang lain itu muslim. Dinasihati pun ya, ditinggalkan sama mereka. Ya. Khutbah Jumat kalau aja khotibnya dari Jepang, langsung mereka katakan tohut, mereka keluar. Ini kata mereka sangat susah ya, untuk menangani mereka ini. Bahkan lebih parah lagi mereka apa? Mempengaruhi yang di penjara juga untuk mengkafirkan eh kaum muslimin yang yang lainnya. Eh serba susah. Mereka sangat mengeluh masalah terorisme ini. Ya, makanya sebetulnya ini sudah ditangani oleh ahlu sunnah. Eh cuma sebagian kaum muslimin kurang memahami akar ini atau tidak memberikan porsi yang sebenarnya dalam masalah yang sangat besar ini. Kemudian poin yang ke-58 ya. wa ahlu sunnati Kadzalika la yaqulun inna Dunuba la tadur ma iman. Kalau tadi ekstrim dalam mengkafirkan, dalam menyikapi kemaksiatan. Ya, sangat keras menyikapi kemaksiatan, pelakunya dikafirkan. Lawannya adalah yang meremehkan maksiat, mengatakan bahwasanya maksiat atau dosa itu tidak mengurangi keimanan. Ini pun bukan ucapan ahli Dikatakan di sini wa alusuna sunnah kadzalik la yaqulun inna dzunub la la tadur ma'wujudi iman. alusuna juga tidak mengatakan sesungguhnya dosa itu tidak memadaratkan al-iman. Jadi alusuna wasat pertengahan. Jadi di dalam hal ini eh, sudah sering kita sampaikan alusuna wal jamaah itu wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin umat yang pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim walad walad dalin. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasara, namun tengah-tengah. Di antaranya apa? Pertengahan Islam, pertengahan sunnah wal Jamaah tidak ekstrim dalam menyikapi para pelaku dosa besar dan juga tidak apa meremehkan dalam masalah urusan dosa. Kita katakan bahwasanya orang yang berbuat dosa tidak keluar dari Islam namun juga tidak apa sempurna imannya. Dia apa? Dia statusnya adalah orang mukmin yang kurang keimanannya atau orang yang fasik karena kefasikannya dan dia mukmin karena keimanannya. Itu yang dikatakan oleh Al-Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Al-Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala permasalahan. Namun pertengahan yang berdasarkan oleh dalil. Ya. Bukan pertengahan sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan selera saja tidak. Namun apa? Pertengahan sesuai dengan dalil. Dalam segala apa? Segala permasalahan agama ini, khususnya masalah apa? al -akhidah. Maka dari sini pula Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengarang kitab beliau yang berjudul apa? Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Di antara mana Al-Wasitiyah? Akidah yang wasat pertengahan. Pertengahan antara apa? Ekstrem kanan dan ekstrem kiri pertengahan antara yang berlebihan eh, dengan yang meremehkan. Ini adalah sikap al-sunnah dalam segala bidang eh, agama ini. Dalam masalah tadi, menyikapi pelaku dosa besar juga demikian. Atau menyikapi pelaku maksiat juga demikian. Kalau kelompok khawarij mengkafirkan. Ada lagi kelompok yang lain, yaitu kelompok murjiah. Mengatakan bahwasanya pelaku dosa itu sempurna imannya. Karena apa? mereka meyakini bahwasanya amal bukan bagian daripada al-iman. Apapun yang dilakukan seseorang, yang penting dia sudah meyakini la ilaha illallah, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha apapun perbuatannya, maka dia sempurna imannya. Ini ucapan kelompok al-murji'ah. Dan ini yang mungkin ya sebagian kaum muslimin tertular ya virus mereka dengan mengatakan apa? Yang penting hatinya. Gak jilbaban, yang penting hatinya baik. Gak sholat, yang penting hatinya baik. Gak puasa, yang penting apa? Hatinya baik. Maka mereka apa? Sebetulnya mereka ini jelmaan daripada kelompok murjiah zaman dahulu. Meskipun mereka tidak memakai atribut eh, murjiah, namun kurang lebihnya sama dengan mereka dalam pemikiran. Bahwasanya iman itu tidak terpengaruh dengan perbuatan dosa. Iman tetap sempurna meskipun dia banyak berbuat kemaksiatan. Ini adalah kelompok yang meremehkan masalah dosa. Kelompok Khawarij ekstrim mengatakan pelaku dosa kafir keluar dari al-Islam kekal dalam api neraka. Al-Sunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa itu adalah seorang mukmin yang kurang imannya, tidak sempurna imannya, namun dia tidak keluar dari al-Islam. Dan itu dalilnya sangat baik di dalam Al-Quran. Ya, dalilnya sangat baik di dalam Al-Quran. Contoh misalnya masalah membunuh orang mukmin itu hukumnya adalah dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kedua kelompok dari orang yang beriman saling membunuh, saling berperang, maka damaikan di antara keduanya. Allah memanggil mereka dengan apa? wa in ta'ifatani minal mu'min. Allah menyebut mereka masih dari golongan apa? Beriman meskipun saling berperang. Padahal berperang itu termasuk dosa besar. Namun Allah mengatakan minal mu'min dari orang-orang yang beriman. Artinya apa? Meskipun mereka berbuat dosa besar, mereka masih digolongkan dari orang-orang yang beriman. Ini menentang kelompok Al-Khawarij. Fa'ina hadha wa qal murjiah yang mengatakan dosa itu tidak memadarkan keimanan ini adalah ucapan kelompok al-murji'ah wa huwa yuaddi ila takdzib bi ayatil wa'id al-warida fi haqqil usat ucapan seperti ini ini bisa mengarah nantinya kepada mendustakan ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman-ancaman Allah bagi para pelaku dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya dalam masalah bunuh membunuh orang mukmin dengan sengaja. <coughs> Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan siksa yang pedih baginya. Ini adalah ancaman bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan dengan sengaja. Kalau orang itu mengatakan dosa tidak memadrotkan, tidak mengurangi keimanan, maka nanti akan mengarah kepada pendustaan ayat-ayat yang kita baca tadi. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Mereka apa mengatakan ah, tidak masalah karena dia apa memadrotkan iman kata mereka. Ini adalah suatu hal yang sangat berhentangan dengan akidah sunnah atau akidah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. SAW. Balil maksiatu tangkusul imana. Bahkan maksiat itu menurut al-sunnah mengurangi keimanan. Wanakafu ala sahibiha zahaba imanihi. Dan kita khawatirkan juga orang yang berbuat maksiat tersebut suatu saat akan berbuat kekufuran juga kalau dia apa tidak mau bertobat kepada Allah wa alai azab Allah taala fil akhirah dan kita khawatir dia akan masuk ke dalam azab Allah di akhirat kelak. Ada kelompok manusia mengatakan orang itu sempurna imannya dan dia masuk surga meskipun dia berbuat banyak dosa. Kita katakan kalau orang itu berbuat dosa di akhirat itu kita tidak bisa memfonis orang itu masuk surga langsung meskipun kita yakini selama dia masih mukmin cepat atau lambat masuk ke dalam Adapun kaum Murji'ah tidak, langsung masuk surga. Karena apa? Sempurna iman. Ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Murji'ah. Di antara makna Murji'ah itu dari kata-kata al-irja yaitu at-takhir, mengakhirkan. Apa maknanya? Mereka itu mengakhirkan amal daripada al-iman. Artinya amal bukan bagian daripada al-iman. Itu dari segi makna kata murjiah. Kelompok murjiah itu kelompok yang mengeluarkan amal perbuatan dari keimanan. Amal kata mereka bukan bagian daripada al-iman. Maka bagaimanapun maksiat yang dilakukan oleh seseorang tetap orangnya dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Kemudian poin yang ke-59 wa ahlu sunnati yaqulun Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bi anal al muhsina yurja lahu dukhulul jannah. Al-Sunnah mengatakan orang yang beriman, orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, mengikuti sunnah Rasul SAW, itu diharapkan baginya masuk ke dalam surga. Maksudnya langsung masuk ke dalam surga. Wa nastabshir lahu in mata ala dzalik dan kita sangat bergembira kalau orang mukmin tersebut mati dalam keadaan keimanannya. Walakin ma'akul lihada la na'manu alaihi min makillahi ta'ala la najazim lahu bil jannah. Meskipun demikian keadaan orang tersebut, kita tidak boleh merasa aman 100% orang tersebut selamat dari azab Allah. Dan tidak boleh kita menfonis memastikan orang itu masuk ke dalam surga. Ya, kita kalau melihat ada seorang masya Allah sejak dia balik sampai dia meninggal dunia rajin tolak ilmi rajin beribadah, rajin berdakwah mungkin. Kalau kita melihat orang seperti itu keadaannya, mati dalam keadaan seperti itu, yang pertama kita dibolehkan untuk apa? Mengharapkan semoga orang itu masuk ke dalam surganya, diampuni dosa-dosanya. Namun tidak boleh kita menfonis orang itu pasti masuk surga langsung. Ya. Karena apa? Kita tidak tahu hati orang tersebut. Bisa jadi dia ketika beramal soleh tersebut karena ria ingin dipuji oleh manusia yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta mayakuna baina wa baina ila zira fa yasbiqu al kitab fa bi amali ahli nar Fayadukulaha Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada orang-orang yang dahulunya beramal yang baik beramal sebagaimana perbuatan penghuni surga. Sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia pun pada akhir hayatnya berbuat sebagaimana perbuatan penghuni api neraka dan dia pun masuk dalam api api neraka. Dan riwayat lain dikatakan mengapa orang itu mengakhiri hidupnya dengan sul khatimah fimanya bedulina. Ada tambahan karena dia pada waktu berbuat amal yang soleh tersebut untuk ditampakkan di hadapan manusia. Nah, karena kita tidak tahu hati orang, maka kita memang cukup menghukumi secara dohir orang itu berbuat baik. Adapun masuk surga atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa apa? Mendoakan orang tersebut. Ini adalah akidah al wa jamaah mengatakan tidak dibolehnya untuk kita menfonis memastikan orang itu masuk ke dalam surga. Nanti akan dijelaskan kecuali kalau ada dalil yang khusus tentang hal itu. Demikian pula sebaliknya di sini wa amal musi. Adapun orang yang dahulunya banyak berbuat dosa maksiat, fa innahum yastasunalam. Maka alusna wal jamaah orang beriman dianjurkan untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut wa alaih. Ada rasa takut jangan sampai orang itu diazab. Walakin la yajzimuna lahu binnar. Namun tidak boleh untuk apa? Memastikan orang itu masuk ke dalam api neraka. Meskipun dari awal sampai akhir hidupnya dia berbuat kejelekan, tidak pernah berbuat ibadah, namun dia masih dalam keadaan muslim, ya tidak murtad dari agama Allah, maka itu sikap kita. Dalam hati kita ada rasa kekhawatiran yang berlebih, eh, yang sangat terhadap orang tersebut sedih karena ketika dia mati dalam keadaan sulh khatimah. Meskipun demikian, tidak boleh kita memastikan orang itu pasti masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Bisa jadi suatu saat ketika kita tidak bersamanya, dia berbuat amal yang sangat besar. Yang Allah apa? Ampuni dengannya perbuatan dosa-dosanya. Allah mengatakan, Innal hasanah yudhibna asaya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan mungkin yang pernah kita lihat yang jelek-jeleknya saja. Namun di balik itu dia banyak berbuat kebaikan yang tidak pernah kita lihat. Bisa jadi dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Seperti yang kita ingat, seorang wanita pelacur yang berbuat dosa besar masuk surga gara-gara apa? Memberikan air minum. Suatu perbuatan yang kelihatannya remeh, namun apa? Memasukkan orang tersebut ke dalam surga, menghapuskan dosa-dosanya yang merupakan dosa besar. Maka apa? Tidak boleh seseorang memponis masuk ke dalam api neraka. Kecuali kalau memang ada nak yang khusus masalah hal tersebut. Seperti yang mungkin pernah kita dengarkan kisah dua orang bersaudara dari Bani Israel. Salah satunya ahli ibadah, salah satunya ahli maksiat. Setiap yang ahli maksiat berbuat kemaksiatan, yang ahli ibadah ini menasehati aksir, berhenti engkau berbuat maksiat. Sampai dia berulang kali menasihati tidak berhasil, tidak diterima nasihatnya, tetap saudaranya berbuat maksiat. Dan dia pun pada akhirnya mengatakan anta finar, engkau masuk neraka. Kemudian Allah pun mewafatkan keduanya. Allah masukkan ahli maksiat ke dalam surga, yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam api neraka. Apa sebabnya ahli ibadah dimasukkan dalam api neraka? Karena dia mendahului hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan dia di neraka, orang itu mengatakan apa? Saudaranya di neraka. Kemudian Allah mengatakan, dari mana engkau tahu aku akan tidak mengampuninya, aku akan masukkannya ke dalam neraka. Maka Allah pun menyeretnya ke dalam api neraka. Dan dari sinilah kata para ulama, di antara alimah menukai Ibrahim rahimahullah taala, artinya tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang mungkin secara sepintas kita lihat dia berbuat dosa atau kemaksiatan. Imam Nukai mengatakan berapa banyak kam min ahli maksiatin au kam amalu kam kam min amalin salihin yudkhil sahibahu anar berapa banyak amal soleh yang memasukkan seorang hamba ke dalam api neraka wa kam min maksiatin tudkhil sahibaha fil jannah dan berapa banyak amal maksiat yang menjadikan pelakunya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. secara sepintas kelihatannya apa? Terbalik. Namun tidak. Di baliknya ada makna yang tersirat, yaitu bahwasanya berapa banyak amal soleh yang masukkan orang-orangnya, para pelakunya ke dalam api neraka dikarenakan orang itu merasa apa? Sudah sangat suci, sudah sombong dan sebagainya. Sehingga dengan kesombongannya itu, dengan merasa dia paling ya paling ibadah, ahli ibadah dan sebagainya, maka hal itu memasukkannya ke dalam api neraka. Namun sebaliknya, berapa banyak kemaksiatan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah. Karena apa? Ketika dia berbuat maksiat, ya dia apa? Merasa berdosa, kemudian dia bertobat dengan tobat nasuha yang melebihi ibadahnya ahli hari ibadah yang sebelumnya. Maka hal itu pun apa? Mendorongnya eh, berbuat ke eh, amal eh, as-saleh. Eh, bukan berarti ini anjuran untuk berbuat maksiat tidak. Cuma apa? Kullu bani Adam khata wa khair khata'ina atawabun. Sebaik-baik yang berbuat salah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza qunutun wa ya'tun min rahmatillah taala. Adapun menyatakan orang itu pasti masuk neraka, ini adalah suatu keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas, bisa jadi Allah mengampuni orang tersebut. Kemudian dikatakan di sini wala yajzimu ahlu sunnati li ahadin bil jannah illa liman ayyanahu nassu sahih al kitab wa sunnah annahu min ahli jannah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menfonis seseorang masuk ke dalam surga kecuali yang telah dipastikan oleh nas yang sahih dari Al-Quran maupun sunnah bahwasanya orang itu masuk ke dalam surga. Misalnya, 10 golongan sahabat yang masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah dan seterusnya. Jadi sahabat Rasulullah yang Rasul langsung memastikan mereka masuk ke dalam surga. Maka wajib bagi kita mengatakan seperti itu juga, memastikan mereka-mereka itu masuk ke dalam surga. Mereka itu penghuni surga. Bilal termasuk penghuni surga. Demikian pula Ukasa bin Mihsan ketika Rasul SAW menyebutkan akan adanya orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Ukasah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk dari mereka." Rasul mengatakan, "Anta minhum, engkau termasuk dari mereka, penghuni surga tersebut." Nah, ini boleh kita mengatakan orang-orang tersebut itu para penghuni surga. Adapun yang tidak ada nasnya, tidak boleh kita menfonisnya. Bagaimanapun amal yang dia lakukan, yang kita lihat, tidak boleh kita memastikan orang itu masuk surga. Kita hanya bisa apa? Berharap saja. Hanya kita apa? Doakan semoga dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Wala yajzimuna li ahadin bin nari. Kadzalik illa idza ayyanahu annas annahu min alinna. Demikian pula ahli sunnah wal jamaah tidak menfonis seseorang dari kaum muslimin masuk ke dalam api neraka kecuali kalau ada nas yang memastikannya menfonisnya bahwasanya dia termasuk penghuni api neraka. Di antaranya apa? Abu Lahab misalnya, atau Abu Talib, atau kedua orang tua Rasulullah Wasallam. Karena memang ada nas yang sahih tentang hal itu, maka boleh kita mengatakan hal juga seperti itu. Kita katakan kedua orang tua Rasul di neraka. Karena Rasul mengatakan an abu uh, in abi wa abaka finnar. Rasul sendiri yang mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini wajib untuk kita apa? Meyakininya. Amma ghairu hadza fala jazma wala qat'a lil muslim bisyai. Maka selain yang disebutkan oleh nas, maka tidak boleh kita memastikan atau memfonisnya masuk neraka ataupun masuk ke dalam surga. Dan yang masih berkaitan dengan masalah ini yaitu menfonis seorang mati syahid. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau kita memfonis orang itu mati syahid, berarti apa? Masuk ke dalam surga sama dengan masalah hal ini. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nya Kitabul Jihad ada satu bab yang beliau katakan la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh seseorang dikatakan mati mati syahid. Kemudian beliau membawakan dalil di antaranya yang sudah kita bacakan tadi. Ada seseorang yang dahulunya berbuat amal baik, lalu pada akhirnya dia mati dalam keadaan sul khatimah dan dia masuk dalam api neraka. Kemudian juga kita sebagian orang pada waktu Rasulullah SAW ada yang berjihad, yang pemberani dalam berjihad. Kemudian Rasul mengatakan huwa final orang itu masuk neraka. Kemudian ketika diteliti oleh para sahabat, ternyata orang itu pada waktu ter, terluka dia membunuh dirinya sendiri. Arti mati dalam keadaan bunuh diri. Ya, siapa tahu orang itu apa mengakhiri kehidupannya dengan sulh khatimah. Nauzubillah min sulh khatimah. Ya. Namun intinya tidak dibolehkan untuk seorang mengatakan orang itu mati syahid kecuali kalau ada nas dari Al-Quran maupun Sunnah orang itu mati mati syahid karena bisa jadi apa ketika dia berjihad dan sebagainya dia apa ingin dipuji oleh orang lain ya itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Ada yang tanyakan tafadhol. Ya. Apakah kelompok khawarij itu kekal di neraka? Ada pertanyaan? Apakah kelompok khawarij itu kekal dalam api neraka? Jawabannya tidak. Karena mereka masih orang-orang yang dikatakan oleh para ulama sebagai kaum muslimin. Pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sebagian orang apakah al itu kufar kafir beliau mengatakan minal kufri faru justru apa mereka lari dari kekafiran artinya mereka bukan orang orang kafir ini diantara apa objektif objektivitasnya ahli sunnah wal jamaah mereka mengkafirkan kita namun kita tidak mengkafirkan mereka ya. Wallahu ta'ala itu saya kurang tahu lafadznya dan juga apakah sahih. Cuma dalam masalah bayat tidak harus orang itu datang kepada al khalifah secara langsung. Namun bisa apa diwakili oleh para pembesar kaum tersebut. Ya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat dahulu ketika mengangkat khalifah Abu Bakar Siddiq, khalifah Umar dan seterusnya yang bayat sebagian saja. Yang kaum muslimin cukup apa dengan sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada kepada mereka. Ya, tidak ada dalam sejarah semuanya berbaikat kepada khalifah. Eh, namun cukup ya para khususnya para ulama al-hali wal aqdi ya, mereka yang membaiat khalifah tersebut. Wallahu taala. Ya, intinya Imam Mahdi kalau turun kemudian ada istilah tadi baik ada sebagainya maka tidak harus berbondong-bondong datang ya cukup apa dengan sama wa wa ya cuma sekarang yang perlu ditegaskan lagi banyak juga imam mahdi imam mahdi yang palsu ya maka harus apa hati-hati jangan asal apa jangan ada imam mahdi kemudian berangkat membayar ya ya dahulu pernah di Saudi Arabia pernah terjadi seperti itu yang disilakan dengan kejadian eh, Juhaiman apa Juhaiman eh, kajian Juhaiman yang di situ diantaranya apa ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi sehingga terjadi apa pertumpahan darah di Masjid Al Haram di Ka'bah sempat terjadi hal seperti itu karena dia apa mengaku sebagai Imam Mahdi ingin apa dibayar oleh para pengikutnya sehingga terjadi pertumpahan darah di di Mekah. Eh, tidak terlalu lama kejadian-kejadian itu. Allah taala alam. Ya, ada lagi yang Ya. nanti tidak bisa apa menjadi halal maka ini suatu permohonan atau kalau dikatakan itu sebagai doa ini yang dikatakan oleh para ulama doa yang ada unsur tidaknya Allah mengatakan dalam masalah urusan doa inna Allah la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas dalam doanya di antaranya kata para ulama yaitu meminta atau berdoa dengan hal-hal yang mustahil. Ya, yang mustahil. Contoh misalnya apa? Ya Allah, ya jadikan aku sebagai malaikat. Ya, ini mustahil. Demikian pula yang menjadikan yang sudah paten kehalalannya menjadi haram atau sebaliknya yang sudah paten haramnya menjadi apa? halal. Ini termasuk alih tidak doa. Termasuk berlebih melampaui batas dalam masalah urusan berdoa. Kemudian juga dengan ucapan itu tadi mungkin bisa jadi apa dia terus dalam kemaksiatannya tidak apa mau bertobat karena dianggap apa wah kalau sudah saya doa seperti ini maka insya Allah semuanya hal saya ini banyak ya dampak oh, well, dampak negatifnya jadi ini ya dari awal sampai terakhir tadi itu sudah salah ya, ah, maka apa tobatnya ada dua tobat dari dosa dan tobat dari doanya itu ya. ada yang tanyakan lagi Ya, kalau memang keadaan seperti itu, dia tidak melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dia termasuk orang yang berdosa. Meskipun dia suka dengan orang yang berbuat ibadah atau sholat tersebut. Karena apa? Meskipun dia cinta kepada ibadah sholat, kalau tidak melakukan, berarti dia apa? Termasuk orang yang meninggalkan kewajiban. Dan dia termasuk orang yang diancam. Sebagaimana dalam firman Allah, Masalakakum fi saqar Qalu lam nakun minal musallin. Apa kata Allah kepada para penghuni api neraka Sakor? Apa yang masukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Qalu lam nakun minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dia terkena ancaman itu. Demikian pula ancaman apa? Fawailul lil musallin Alladhinahum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang salat yaitu orang yang lalai dalam apa? Salatnya. Termasuk orang-orang yang apa? tidak genap salat lima waktunya dalam sehari semalam termasuk dalam kategori fawailul lil musallin nah, kecintaannya ya insya Allah ibadah yang lain itu dia dapat pahala namun dia dapat dosa karena meninggalkan salat tersebut eh, itu dua amal yang berbeda antara cinta itu urusan lain namun urusannya apa sekarang apakah dia menerapkan salat tersebut dalam kehidupannya ataukah tidak Nah, ada lagi yang kan? Yang mungkin yang di luar kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.